Sifat al-ubudiyah, pengabaan, dan sifat ar-risalah, kerasulan, wa jama'ahuma, dan dikumpulkan dua-duanya. Daf'an lil ifradi wa tafriq untuk menolak sikap ifrat, hulu, sikap hulu berlebih-lebihan dalam sikap beliau sallallahu alaihi wasallam wa tafriq dan sikap kurang sikap melecehkan menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salam pada kalimat abduhu Rasul sebagai hamba Allah taala ini bantahan kepada pihak-pihak yang hulu terlalu berlebihan ekstrim kanan dalam sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat wa rasuluhu beliau sebagai Rasulullah sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membantah orang-orang yang melecehkan sunnah-sunnah beliau yang menghinakan sunnah-sunnah beliau. Qala rahimahullahu ta'ala fa inna kathiran mimman yad'i annahu min ummatih karena banyak sekali dari kalangan orang-orang yang mengaku dia termasuk umat Muhammad SAW. al muraduhuna ummatul ijabah. Yang dimaksud dengan umat di sini Rasulina azakumullah ialah ummatul ijabah, yakni kaum muslimin. Fal ummatu ummatan. Ummatul da'wah wa ummatul ijabah. Mahfum? Al ummatu ummatan ummatul da'wah wa ummatul ijabah. Umat itu dibagi dua ya. Yang pertama ummatul da'wah. Umat yang harus didakwai mereka itu. Yang dimaksud di sini ya, ikhwan ialah non muslim dari kalangan kufar baik Yahudinya atau Nasraninya atau musyrikinya semua jenis kekufuran non muslim masuk dalam bab ummatul dakwah. Yang kedua ummatul ijabah. Umat yang telah mengijabahi, yang telah menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang dimaksud dengannya ialah al-muslimuna umuman. Kaum muslimin pada umumnya. Semua kaum muslimin. Tanpa terkecuali itu masuk dalam bab ummatul ijabah. Mafhum? Mafhum. Sehingga ucapan beliau di sini, Faina kathiran mimman yada'i annahu min ummatih." Sebab banyak sekali dari kalangan orang-orang yang mengaku termasuk umat beliau, yakni umat ijabah kaum muslimin, mengaku kaum muslimin, Afroko Dia itu melakukan tindakan yang berlebih-lebihan, Bilhulu. melakukan tindakan hulu Al-ghulu ya ikhwan mujawazatul had. Al-ghulu mujawazatul had. Tindakan yang melampaui batasan asyari. Nah, Kaulan. Tindakan hulu dalam bentuk ucapan. Seperti doaun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min dunillah berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selain Allah taala Baik doa dengan pengertian doa atau doa dengan makna yang khusus istighatsah atau doa dengan makna wasilah. Mafhum? Tadi pahamin? Doa dengan makna doa, misalkan kamu mengatakan ada seorang yang mengatakan wahai Nabi, beri saya rezeki. Memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa fatmat padahal beliau telah meninggal dunia. Amin ya. Atau dalam istighosah. Di saat-saat kritis. Di saat-saat genting. Di saat orang tersebut membutuhkan bantuan dengan segera. Dengan cepat. Untuk menyelesaikan masa-masa krisisnya. Menyebut Nabi. Ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah aghithna. Tolong kami. Kami begini, kami begini. Itu namanya istighatha. Istighatha ya kawan. Naw'un minat du'a. Al-istighatha du'a wa akhas yani du'aun 'inda syiddati wal kurbah di siwaka namanya sayadikum insyaallah tamam atau dalam bentuk wasilah dalam bentuk wasilah ya kana Allah kamu mengatakan berdoanya kepada Allah tabaraka wa taala tetapi me menggunakan perantara Rasul tamam, Allahumma inni as'aluka bi jahi nabiyyik. Allahumma inni as'aluka bijahi nabiyik an taqdi anni daini. Misalkan begitu. Ya Allah, saya memohon kepada kamu, orang kau, melalui perantara kedudukan nabi saya di sisimu. Semoga engkau menghapuskan semua utang-utang saya, membayar semua utang-utang saya. Ini namanya tawassul ya ikhwan, wasilah dengan jahun nabi. At-tawassul bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam bid'ah termasuk tindakan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh beliau. Paman amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan contoh dari kami, maka dia tertolak. Jadi pahami? Sehingga hulu, tindakan hulu secara qauli, al-huluul qauli, tindakan berlebih-lebihan secara ucapan dalam sikapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa dengan cara doa, atau syirik, atau dengan cara istighatsah wala syirik atau dengan cara wasilah wahya bid'ah. dari paham ini Wa fi'la atau melakukan tindakan hulu berlebih-lebihan dalam sikap ya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam bentuk perbuatan. Apa itu ya, ikhwan? Hah? Misalkan, "Azhabu ila qabrihi alaihi salatu wassalam litabarruk biha atau litabarruk fihi misalkan ada orang yang berangkat ke Madinah atau berangkat ke Mekah bayangannya kalian dia mau apa ini mau haji mau dia mau haji tapi haji plus bukan ONH bukan bukan ONH plus tapi haji plus hajah dia punya kebutuhan yang lebih urgent, kata dia, lebih afdol daripada haji. Apa itu? Datang ke kuburannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tamam? Kemudian apa namanya mengusap-usap tembok kuburannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, diusapkan di badan-badan dia, katanya apa? At-tabarruk, nyari barokahnya. Nah, ini karena bina'azakumullah, hulu, tindakan yang berlebih-lebihan dalam bentuk perbuatan. Dan semuanya ada ikhwanabidina azakumullah. Terjadi pada umat ini. Pada kaum muslimin. Terjatuh dalam sikap hulu. Kepada Rasulullah SAW. Aulan. Au fi'la. Di antara al-qaul. Di antara hulu dalam bentuk ucapan ikhwanabidina azakumullah. Yaitu al-iqra' fi madhihi. Apa artinya? Ah, terlalu berlebih-lebihan dalam menyanjung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Ini pernah terjadi di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ah, nanti akan lewat insya Allah babnya dalam kitab ini. Ada sebagian sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum mereka mengatakan ketika Rasul datang Ya Sayyidana Qabra Sayyidina wa khairana wa ibn khairina ila akhirnya. Menyanyi beliau dengan ucapan seperti itu. Wahai sayyid kami dan putra sayyid kami, wahai orang terbaik kami dan putra orang terbaik kami. Rasulullah marah ketika dia kana bin Saya Sayyidikum akan dibahas insyaallah Allah khusus nama salah itu. Juga contoh lain dengan bin Azakumullah hulu berlebihan dalam sikapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk pujian. Paham? Apa yang diucapkan oleh Al-Busiri As-Sufi Tarif dalam qasidahnya yang memuji berlebihan dalam memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya apa qasidahnya ini? Ah, saya ingat saya namanya Al-Burdah. Dia memuji Rasul SAW dengan paidah syair. Dia mengatakan, Wajudika dunya wa dharratiha, wa ilmuka ilmul lawhi wal qalami. Ada yang tahu artinya ini? Hah? Wajuduka dunya wa dharratiha, atau wa dharratuha. Wa ilmuka ilmul lawhi wal qalami. Dan kedermawan, kedermawan kamu wahai Nabi itu dunia dan madunya. Madunya dunia apa? itu madu. Maka madu yang diminum. Madunya perempuan. Perempuan di madu. Artinya apa? Apa artinya? Belum ada yang ngerti. Allah lusahan. Apa jenisnya sendiri? Seorang wanita, seorang istri di madu. Artinya apa sih? Loh, nggak paham juga. Belum nyantol. Ilmunya belum nyampe sini. Anda عندك يا orang seorang Arfalu. Hah? Ente mau ente mau memadu istrimu. Artinya apa, itu? Nah, namanya ta'adud. Dicarikan istri yang kedua. Paham ya? Ayo. Siapa pengertian? Wajuduka dunia wa Kemuliaan kamu wahai Nabi. Dermawanya kamu ialah dunia dan madunya. Apa itu? Apa maksudnya dunia itu? Hah? ada yang tahu. Hah? Akhirat. Paham ya? Ad-dunia wa dharratuha. Ini istilah ya, Pak. Dunia dan dharrahnya, madunya dunia. Itu akhirat. Masya Allah. Sir. Kemuliaannya ya Rasul, dunia akhirat. Wa ilmuka ilmu lawhi wal qalami. Dan ilmunya kamu, wahai Rasul, itu ilmu yang ada pada lauhil mahfuz dan yang ada pada al-qalam, pena takdir. Katanya para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dan juga para ulama yang lainnya menyatakan walam yughfi lillahi syai'a. Al-Busiri kembelum hala tidak menyisakan sedikit pun untuk Allah tabaraka wa taala. Hah? Kemuliaannya diborong semua untuk Rasul. Ilmu diborong semua untuk Rasul. Kelas. Allah gak punya apa-apa. Ilmu Allah sebelum Siapa yang tahu ya? Khalas. La ya'lamuhu illallah. Ya kan? Ilmu tentang yang ada di lauhil mahfud. Tentang pena takdir. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Lah sama busiri gemblung hada diberikan kepada Rasulullah SAW. Memuji Rasul itu ilmunya banyak. Mengetahui yang di lauhil mahfud. Dan yang ada pada pena takdir. Kemuliaan itu juga demikian. Kemuliaannya itu dunia seisinya ini plus koboratuha. Akhirat nanti. Nah, itu siapa yang uh, eh, nyisakan ke Allah? Ada khanabdina azakumullah al-ghulu. Berlebihan dalam memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya khanabdina azakumullah semenjak beliau masih hidup sudah mencium bau-bau perbuatan seperti ini. Sudah mencium tindakan yang mengandung unsur berlebih-lebihan dalam memuji beliau. Maka ya, beliau langsung mematahkan upaya tersebut. Dan beliau bersabda di hadapan para sahabatnya, La tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam, fa'innama ana abdun, faqulu abdullahi wa rasuluh. Wa, ras, wa rasuluh. Kalian jangan ifra. Mujawazatul haddi fil madah. Itu artinya. Kalian jangan memuji saya berlebih-lebihan. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Sesungguhnya saya kata Rasul, seorang hamba. Maka katakanlah hamba Allah dan utusannya. Paham ya kawan? Nafum. Sehingga dengan kalimat abdun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ialah Abdullah hamba Allah itu membantah sama menghancurkan prinsip hulu sikap berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah SAW atau tindakan-tindakan yang menunjukkan sikap berlebih-lebihan dalam sikap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam ya tindakan-tindakan yang bisa menjurus kepada kesyirikan. Masya Allah. Mafhum? Ada hulu al-qawli, ada hulu al-fi'li. Ada nggak al-hulu al-i'tiqadi? Hah? Berlebih-lebihan dalam ber, berlebih-lebihan dalam mensikapi Rasul dengan i'tiqad dengan keyakinan. Ada enggak? Ansar. Ada. Contohnya, Sar. meyakini Rasul itu tahu perkara baik, Nah, benar, kayak gitu mereka meyakini ya. Mereka meyakini begitu. Ada di antara kaum muslim yang meyakini seperti itu. Yang tadi, tadi dalam bentuk ucapan, dilapatkan dalam bentuk peta syair. Kauli berarti. Apa begitu ya? Mana ya? Lah, Yang dilafatkan. Hmm? Al-jawab موجود ان شاء الله عتاه الغلو الاعتقادي berlebihan dalam sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk i'tiqad. Apa itu? Ya'taqid al-i'tiqad anna al-kaun khalaqahu Allah taala bi nurih. sama seperti itu Ya'taqid anna al-kaun al-kaun khalaqahu Allah taala bi nuri Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa artinya? Hah? Dia meyakini bahwasanya alam dunia, alam raya ini, dunia seisinya ini diciptakan oleh Allah taala dengan nurnya Muhammad. Nah, dengan nurnya Muhammad. Dengan cahaya dengan cahaya Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ada yang dia. ada tindakan kufur i'tiqad yang kuhur sama saja dia meyakini adanya pencipta kedua selain Allah taala. Ada pencipta yang namanya Allah, ada pencipta yang namanya Nur Muhammad. Wa ada i'tiqadnya majusi. Allahul musta'an. Tindakan hulu karena fitnah azakumullah. Banyak contoh-contoh dan model dan jenisnya. Termasuk fil i'tiqad. al li i'tiqadi, tindakan hulu Berlebihan dalam sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk i'tiqad, keyakinan ialah meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadir dalam acara-acara mereka. Menghadiri acara-acara mereka. Mereka mengadakan acara A atau acara B ada yang, ada yang misalnya diyakini Rasul telah hadir. Wa subhanallah diikuti dengan al-ghulu fil lafat. Tindakan berlebih-lebihan dengan lafadznya mereka. Dinyatakan langsung tempat mereka itu. Hah? Kalau mereka mengadakan acara itu mesti dimulai dengan zibah dulu. Dengan acara tahlil, dengan acara ini, acara itu. Hah? Menghadiahkan Al-Fatihah kepada Al-Mustafa dan semisalnya kemudian eh, melakukan uh, puji-pujian di antara puji-pujian ikhwan begitu sampai pada kalimat marhaban ya nurul aini semuanya berdiri ya umun ketika sampai pada kalimat marhaban selamat datang ya nurul aini semuanya berdiri mereka meyakini khonafidina azakumullah ketika berdiri tadi itu menyambut datangnya Rasul sallallahu alaihi wa dan ini khonabidina azakumullah telah difatwakan oleh para ulama una dulu maupun sekarang. Bahkan ittifak mereka, kesepakatannya mereka, keyakinan yang kufur meyakini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah hadir pada acara mereka. Hadir dari mana? Beliau telah meninggal dunia, telah wafat, dikubur, kuburannya ada di kota Madinah sana. Semua orang tahu beliau mati di sana, dikubur di sana. Lo hadir lewat apa? Allahul Musta'an. Itu aja. Pas ketika kalimat marhaban langsung kulluhum berdiri. Serempak berdiri. Marhaban. Fala haula wala illa billah. Ada gulu. Tindakan yang berlebih-lebihan dalam memuji atau mensikapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kalinya menjerumuskan mereka ke dalam tindakan-tindakan kesyirikan atau tindakan-tindakan kekufuran kepada Allah Tabaraka wa taala. Ada apa enggak ada? Hah? Mewujud. Di Aceh gimana modelnya ya karena Mu'ad? Hah? Kayak gitu juga ada. Masya Allah, ternyata merata ya. Wala haula wala quwwata illa billah. Hmm, ada kun. Menunjukkannya ya kawan, syahadat mereka itu tidak beres. Tidak mengerti tentang syahadat. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallahu musta'an. Bukan berarti mereka difonis kafir. Tidak. Artinya menunjukkan syahadat mereka itu ada yang konslet. Ada yang gak beres. Perlu dibenahi murnya. Baut-bautnya itu ada yang kendu-kendu. Sehingga menimbulkan tindakan-tindakan yang mengerikan dalam Islam. Allahu musta'an. Masih banyak lagi yang lainnya. Kalau mau sebutkan semua semua jenis-jenis hulu yang mereka lakukan. Allah banyak ya ikhwan. Allahu musta'an. Qala rahimahullahu taala wa farrata bi tarki mutaba'atihi dan banyak pula dari kalangan kaum muslimin yang melakukan tindakan tafriqah pelecehan, penghinaan kepada sunnah Rasul SAW. Tafrid lawan dari hulu. Kalau hulu, tindakan berlebih-lebihan, itu ekstrim kanan. Kalau tafrid, ekstrim kiri. itu karena khanafitina azakumullah. Ada at-tafritul qawli. Ada pula at-tafritul fi'li. Imma bil kaul wa imma bil fi'il. Paham ya? Tindakan tafrid, pelecehan, penghinaan. Dalam bentuk ucapan. Seperti tidak mau salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sengaja ketika disebutkan nama beliau alaihi salatu wassalam dan dengan sengaja kalau dia lupa lain lagi hukumnya kalau dia jahil, lain lagi hukumnya. Kalau dia uh, salah, nggak tahu hukumnya, lain lagi hukumnya. Hanya dengan sengaja dia tahu hukumnya, keharusan bersalawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali bukan keharusan. Ketika disebutkan nama beliau, maka dia dengan sengaja tidak mau salawat. Salawat di sini, kalau tidak ialah as-salawatul Ibrahimiyah Salawat Ibrahimiyah yang biasa dibaca oleh kaum muslimin pada sal pada salat uh, ketika tasyahud. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang syariah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika menyebut nama beliau, cukup kita menyebutkan salawat dan salam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang sunnah. Kalau menambahi lagi, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ada yang sunnah. Paham ya? Ada huwa. Itu yang seharusnya. Nah termasuk tindakan tafrid. Penghinaan, pelecehan. Secara kaul, secara ucapan. Tidak mau salam dengan sengaja. Contoh saja. Ada pula yang azakumullah at-tafriq tindakan pelecehan dalam bentuk al-fi'li, tindakan. Dan itu yang disebutkan di sini sama uh, uh, Syari rahimahullahu taala, tidak mau itibak. Wa farrafa bitarki mutaba'atihi. Dan dia melakukan tindakan tafriq, pelecehan kepada sunnah Rasul, Bitarki mutaba'atihi tidak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana yang ma'ruf dan yang masyhur pada Din Islam, pada agama Islam ya kawan. Beragama itu harus dengan ittiba sunnah. Harus dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sesuai dengan bimbingan-bimbingan beliau, sesuai dengan ajaran-ajaran beliau yang itu merupakan wahyu dari Allah Taala. Ini ditegaskan dalam banyak ayat. Allah menyatakan, "Wa atakumur rasulu fakhudhuh nahakum 'anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kalian, maka ambillah ia. Dan apa saja yang, yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka tinggalkanlah ia. Tamam, itibar sunnah. Mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Itu merupakan bukti kecintaan kepada Allah SWT. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni, yuhfibkum Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum, wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka-mereka yang mengaku cinta kepada Rasul atau mengaku cinta kepada Allah. Kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni kata Rasulullah. Maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin dalam beragama, dalam berprinsip. Dan ketika terjadinya at-tanazu wal ikhtilaf, ketika terjadinya perselisihan di kalangan kaum muslimin, persengketaan di kalangan kaum muslimin, salah faham di kalangan kaum muslimin, beda pendapat di kalangan kaum muslimin, maka prinsip Islam ialah ittiba'us sunnah. Mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Bukan dengan cara anarkis. Bukan dengan cara me mengilzam, mengharuskan orang ikut dengan dia. Atau dengan pesantrennya. Atau dengan masjidnya. Lah. Tetapi dengan cara kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Fa'in tanaza'atum fi syai'in farudduhu ilallahi wal Rasul. In kuntum tuhibbun in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian bersengketa berselisih dalam suatu permasalahan, maka kembali kalian kepada Allah dan kembali kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih bagus dan lebih baik akibatnya. Kembali kepada Allah, ialah kembali kepada kitabullah. Kembali kepada Rasulullah semasa hidupnya. Adapun setelah beliau meninggal dunia, maka pengertian kembali kepada Rasulullah ialah kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang seharusnya. Ini yang seharusnya. Kalau kemudian ada orang yang dengan sengaja kali ittiba meninggalkan prinsip tadi wa'tamada 'ala arail mukhalifah kemudian dia bersandar dengan pendapat-pendapat, ra'yu-ra'yu, pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi al-mukhalifati lima ja'abih yang bertentangan dengan apa yang beliau ajarkan, yang beliau bimbingkan. Maka ini termasuk tindakan tafriq, termasuk tindakan pelecehan kepada sunnah Rasulullah SAW. Allahul Musta'an. Adapun ideologi-ideologi selain sunnah Rasulullah SAW, maka teramat sangat banyak ikhwan azzakumullah. Terama sangat tanya. Bentuk-bentuk tafriq, tindakan tafriq juga sangat banyak. Sangat banyak ya. Ada yang dalam bentuk mengingkari sunnah yang kemudian dikenal sebagai kelompok ingkar sunnah baik secara keseluruhan atau mengingkari sunnah Rasulullah SAW yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya atau yang sesuai dengan akal pikirannya ada yang semisalnya. terang sangat banyak Allah. Sebab al-ara al-mukhalifah pemikiran-pemikiran yang, yang menyimpang teramat sangat banyak ada di kalangan kaum muslimin. Tamam? Sebagai bentuk tindakan tafriyah, pelecehan, penghinaan, terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. kita sekarang ini ya Ikhwan. Terlalu banyak orang-orang yang kemudian lebih suka dengan ideologi-ideologi barat atau ideologi-ideologi timur atau utara atau selatan. Hah? Atau dengan bahasa yang lebih kasar, ideologi kafir atau yang lebih sangar lagi, ideologi dajjal. Tamam? Ideologi, ideologi dajjal, syaitan. Yang disemburkan oleh kufar, oleh pihak-pihak kafir dalam tubuh kaum muslimin. Melalui anak-anak kaum muslimin. Sehingga mereka pun menjadi orang yang paling anti dengan Islam. Orang yang paling anti dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa Fala haula wala quwata illa billah. Imma keseluruhan, mungkin keseluruhan, mungkin pula anti kepada sebagiannya. Allahul musta'an. Contohnya banyak. Mau disebutkan satu persatu, lima tulisannya. Hah? Dan itu terjadi pada banyak bab dalam abwabul aqidah, bab-bab aqidah, dalam bab-bab iman, bab-bab keimanan, wa abwab eh, al-ibadat bab ibadah wa al-muamalah dan misalnya terlalu banyak para azakumullah orang-orang yang kemudian mengesampingkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mendahulukan ideologi ideologi syaitannya tadi. Allahul Musta'an. Qala rahimahullah ta'ala wa ta'assafa fi ta'wili akhbarihi wa ahkamih dan dia ta'assuf di dalam bentuk tafrid ta'assuf at-ta'assuf wa takalluf karena memberat-beratkan diri untuk mentakwil berita-berita Rasul wa ahkamih atau hukum-hukum Rasul bisarfiha an madluliha dengan memalingkan hukum-hukum tadi atau berita berita tadi dari madlulnya yakni makna hal haq maknanya yang soal maknanya yang benar wadah ibn kathir ini juga banyak khanabatina azakumullah terjadi pada uh, pembahasan i'tiqad tentang masalah semua sifat dan misalnya masalah ahkam juga demikian Allahu musta'an. Wassadaf, wassadafi, عن inqiyadi لها. As-sadaf dimana al Arab Berpaling. jika berpaling dari ketundukan kepada sunnah. Ma'atirahiha disertai dengan membuang sunnah tadi. Enggan tidak mau mengambilnya, dibuang sunnah tadi. Allahul musta'an. Hada kathirun ayyidha. Banyak juga ya khanatin azakumullah. قال رحمه الله تعالى فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله سبب شهادة فوصي نبي كتاب محمد هي لهنبا الله كان أتوسن الله صلى الله عليه وسلم تقتضي الإيمان به mengandung konsekuensi yang pertama al iman harus beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa وتصديقه فيما أخبر dan membenarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam apa yang beliau beritakan. Bisharf ayakuna sahiha atau sabita dengan syarat khabar tersebut sahih sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ikhwan satu dari konsekuensi-konsekuensi kalimat syahadah Muhammad Rasulullah. Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam semua yang beliau beritakan. Baik itu akhbar anil umur al madiyah atau akhbar anil umur al-mustaqbalah. Baik berita-berita tentang perkara-perkara yang telah lalu, yang telah lewat, tempo-tempo dulu, atau berita-berita yang berkaitan tentang perkara yang akan datang. Akan datang. paham? Dan sama saja apakah al-akhbar al makulah atau al-akhbar ghair ma'kulah. Baik berita-berita yang masuk dalam akal atau berita-berita yang tidak masuk akal. Semuanya khonafidina azakumullah. Kalau sahih khabarnya sahih sampai pada beliau alaihi salatu wassalam maka prinsip kaum muslimin prinsip kaum mukminin yang sahih ialah sami'na wa sadaqna kami dengarkan khabar tadi dan kami benarkan kami jujurkan khabar tadi walaupun dalam masa akal diterima dengan sepenuh hati sebab dia tahu Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam La yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Rasul itu ya ikhwan tidak berbicara dengan hawa dengan dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Tamam? Misalkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan mengajarkan kalau ada anjing menjilat bejana-bejana kalian, maka cuci tujuh kali. Satu dengan turab, satu dengan pasir, dengan tanah, dengan tanah. Ada yang berbidina azzaikumullah kabarnya Rasul. Alaih salatu wassalam. Perintahnya Rasul. Alaih salatu wassalam. Hukum Rasul. Alaih salatu wassalam. Hukumnya beliau. Maka sikap kita, kita bagaimana ya, Mas? Sikap kita harus mendengarkan dan mentaatinya. Mendengarkan dan dan apa namanya membetulkannya. Cuci satu diantaranya menggunakan pasir. Ada yang mengatakan di awal, ada yang mengatakan di akhir. Sama saja. Paham ya? Dengan tanah ya Irwan, dengan tanah. Hah? Itu bisa menghilangkan semua bakteri, semua virus-virus yang ada di mulut anjing. Hah? Begitu. Sebagian orang tidak mau menerima hadisnya Rasul ini. Ditolak sama dia. Dengan alasan, apa itu pasir itu? Kalau kena liur anjir, anjing, supaya bakterinya hilang, virusnya hilang, cuci pakai baklin. Bukan dengan pasir. Backlin itu memutihkan, risu memutihkan, soft juga demikian. Boom! Ada yang bisa, ini maksudnya deterjen bom maksudnya yang merek bom maksudnya misalnya pakai begitu pakai sabun Allahul musta'an Alhamdulillah terbukti dengan riset ilmiah riset ilmiah secara medis kesehatan kalau sebuah bencana yang ekonomi dijilat sama liur anjing sama anjing dengan liurnya Dicuci pakai deterjen, semakin banyak bakterinya. Semakin banyak virusnya. Kelihatannya bersih. Tapi di dalamnya tersimpan sekian banyak bakteri yang masih begini-begini. Dan ketika dibersihkan dengan tanah, dengan pasir, hilang semua bakteri, hilang semua virus yang ada. Subhanallah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzdzaba muftarun Nah. Ada lagi yang lainnya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya lalat itu lalat punya dua sayap. Sayap yang satu mengandung penyakit, yang kedua mengandung obat. Satu sayap mengandung penyakit, yang kedua mengandung obat. Sehingga kalau ada lalat masuk dalam sebuah minuman, benda cair, Rasulullah memerintahkan untuk celup. Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmisha atau falyaghmishu thumma liyanzahu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhari shifaa. Kata Rasulullah SAW, kalau ada lalat masuk ke dalam minuman kalian, maka dicelup kata Rasulullah. fal Falyaghfishu celuplah hewan tersebut. Celup, dalam, celupkan, baru kemudian walian yanzahu diambil dan dibuang rawatnya. makan nah, dimakan rawatnya dibuang. Nah, kata Rasulullah, fa inna fi ahadi janahihi Sebab pada satu sayapnya ada penyakitnya. Wa fil akhari syifa'a dan di sayap yang kedua itu ada obatnya. Maka sikap yang tepat di azakumullah ialah membenarkan khabar tadi. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang satu ini ya ikhwan, belum ada khabar berita riset membuktikan satu ini. Sehingga banyak kemudian kaum muslimin bahkan tokoh-tokoh reformis kaum muslimin menolak dengan terang-terangan riwayat ini. Dan itu bukti pelecehan dia terhadap sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah, Ada tokoh reformis dari Sudan yang bernama Hasan. Bahwa kafir. Allah Nusan. Dia mengatakan, saya lebih percaya dengan ucapan dokter-dokter kafir daripada ucapannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terang-terangan mengatakan demikian. Hah? Yang namanya lalat itu hewan yang mengandung bakteri ini, ini, ini, mengandung penyakit begini, begini, begini, begini. Masya Allah. Dengan terang-terangan dia menolak hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ikhwan, ucapannya munafikun, ucapannya mulhidun. Kalau ucapannya kaum mukminin, mereka mengatakan sami'na wa sadaqna. Kami dengarkan wahai Rasul, dan kami jujur dan kami benarkan berita engkau ya Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kalau kita mendengar ucapan-ucapan seperti reformis Sudan tadi, Hasan Hada, oh kopi kita bisa mengatakan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzabat Jujur apa betul apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? dan dusta apa yang diucapkan oleh para dokter hari itu. Kita hanya bisa mengatakan sungguh sangat dangkal keilmuan dokter itu. Di zaman yang sedang modern seperti ini, teknologi sudah mutakhir, yang sangat luar biasa canggihnya, kalah. Kalah itu. Dengan istilahnya secara, secara masa, secara zaman, dengan orang yang hidup di zaman dahulu, di zamannya Rasul alaihi salatu wassalam yang mungkin dia katakan sebagai zaman onta. Nami ikhwan, itu semuanya bukan karena apa-apa, tapi karena memang wahyu dari Allah Taala yang diberikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dan beliau beritakan pada umatnya. Allahul musta'an. Sehingga konsekuensi kalimat syahadat Muhammad Rasulullah diantaranya ialah tasbiquhu hina akhbar memberita membenarkan berita-berita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baik berita yang masuk akal ataukah tidak baik tentang perkara yang dulu atau perkara yang akan datang ila yaumul qiyamah fallahu musta'an dan insyaallah ya kawan tetap saya kembali konsekuensi-konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah ini dan memang perlu dirinci supaya orang paham tentang makna dua kalimat syahadah yang mereka ucapkan sehari-hari itu.